Selamat malam para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini Anas Radio kembali lagi di acara live yang mungkin sudah sekian lama sempat tertunda di acara Selasa malam pukul 8 itu bersama Alustad Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala dalam acara sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim dari kitab Isyratun Nisya karya Al-Imam An-Nasai rahimahullah. Hari ini bertepatan tanggal 14 Mei 2013 atau 4 Rajab 1434 Hijriah. Dan saat ini Al-Ustadz Muhammad Naim sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah bi khair. Gimana antum dan pendengar semuanya ini mudah-mudahan semuanya baik nih. Alhamdulillah Ustaz, anak sehat Ustaz. Ustaz, uh, setelah pekan lalu kita sempat terhambat siarannya saat mungkin untuk kali mm -hmm. ini kita bisa lanjutkan lagi saat. Alhamdulillah insya Allah bisa nanya. Baiklah para pendengar Anas Radio eh, siapkan pertanyaan anda seputar permasalahan keluarga mungkin yang nantinya akan berkaitan dengan tema. Anda bisa mengirimkan ke alamat email di kotak surat at annasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio digabung ID-nya atau bisa melalui pin BlackBerry di 2633310 d atau melalui Skype dengan ID yang sama Anas Radio atau yang terakhir bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0813 17854 974. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, karena sudah 5 menit berlalu, kita serahkan kepada Ustadz Muhammad Naim untuk langsung pada inti acara. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معاشر المسلمين والmuslimat para pendengar Anas Radio dimanapun anda berada Alhamdulillah marilah kita senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk kita senantiasa di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Untuk kita dimudahkan dalam mengkaji dan mempelajari dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khususnya terkait dengan perkara-perkara dalam lingkup rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan taufiknya untuk merealisasikan dan mempraktekkan apa-apa yang telah diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam muasyarah zaujiyah dalam hubungannya dengan keluarganya dengan para istrinya mudah-mudahan berawal dari kebahagiaan satu rumah tangga yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Maka para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah uh, pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali apa yang kita bahas di kitab Isyratun Nisa karya Imam An-Nasai rahimahullahu taala ini. Di mana pada kesempatan yang telah lalu kita bahas terkait dengan kecemburuan seorang wanita kecemburuan seorang istri. Jadi apa yang dibawakan oleh Imam Nasai rahimahullahu taala apa yang terjadi pada kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha e, terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kasus. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bergilir atau sedang memberikan jatah bagian malamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana hal itu semuanya dari apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kehilangannya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata didapatinya sedang ruku atau sedang sujud. Kemudian apa yang kemarin kita bahas dari kisah pura-pura tidurnya Aisyah radhiyallahu taala anha Kemudian dikunditnya kemana Rasulullah pergi. Nah beliau dengan pelan dan seterusnya keluar juga menutup pintunya dengan pelan. Ternyata pergi ke kuburan Baqiyah. Untuk mendoakan kepada para penghuni kubur Baqiyah dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diantaranya dituntunkan oleh beliau dan itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baqiyah. Salamun alaikum dar qaumin mu'minin antum lana farat wa inna lahiqun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Keselamatan untuk kalian wahai dara kaum mukmin wahai penghuni wahai uh, negeri penghuni negeri kaum orang-orang yang mukmin, para penghuni kubur orang-orang mukmin ini. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ya Allah, jangan engkau haramkan Eh, kami dari pahala mereka. La tahrimna ajrahum. Dan jangan engkau fitnah kami dari sepeninggal mereka. Maka ini tuntunan Rasulullah SAW diantaranya dalam kita berziarah kubur. Ini tentunya juga satu sisi memberikan faedah kepada kita. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW malam-malam dalam ziarah kubur. Kalau bukan karena keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha ini, Ummul Muminin yang dengan kecemburuannya itu juga dari kisah ini kemudian memberikan faedah kepada kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berziarah kubur. Dan ini tentunya intinya adalah untuk mendoakan kepada mereka yang sudah meninggal dan juga untuk kita yang masih hidup. Demikian pula agar kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwa kita juga akan menyusul mereka agar kita lebih e, bersiap diri menghadapi dengan yang namanya kematian dari kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. E, hal ini semuanya menunjukkan bagaimana kecemburuan seorang istri terhadap suaminya. Dan itu sesuatu hal yang wajar. Sesuatu sesuatu hal yang manusiawi maka hendaknya kita pun juga mensikapinya sebagaimana mestinya. Jangan berlebihan. Sebagaimana kita lihat sikap-sikap Nabi alaihi salatu wasalam ketika melihat yang menguntitnya itu ternyata adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan juga Aisyah e, pada kisah yang ketiganya juga menceritakan ma gharrat alam ra'atin ma ghirtu alam ra'atin ma gharrat ama ghirtu ala Khadijah. Ini. Kata beliau, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita melebihi cemburuku kepada Khadijah. Min kasrati dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha. Karena saking banyaknya, saking seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Khadijah. Ini, Ini padahal uh, tidak pernah bertemu dimana uh, eh, Khadijah meninggal ini <clears throat> ini ketika apa namanya uh, tentunya masih kecil nih, dalam keadaan masih kecil namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat kepada Khadijah radhiyallahu taala dengan uh, mangkabah dengan jasa-jasa uh, Khadijah kepada Rasulullah SAW dan juga kepada dakwahnya. <clears throat> Demikian pula uh, tidak ada dari istri Nabi alaihi wasallam yang memberikan keturunan kepada Nabi alaihi wasallam kecuali dari uh, Khadijah radhiyallahu taala ini. Maka uh, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kisah dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga menunjukkan bagaimana sekali lagi yang namanya kecemburuan adalah merupakan e, hiasan, merupakan e, sesuatu yang semakin menambah indahnya rumah tangga manakala itu kemudian tidak berlebihan dan juga sebagai kawam, sebagai suami juga tidak mensikapi hal itu dengan berlebihan karena hal itu adalah merupakan suatu yang manusiawi dan itu juga terkait dengan kecintaannya e, seorang istri kepada suaminya. <clears throat> Maka sebaliknya juga demikian, seorang suami pun juga harus ada cemburu. Meskipun di sini kisah-kisahnya dari istri-istri para nabi. Namun demikian juga seorang e, suami pun juga harus demikian. Punya rasa cemburu, punya rasa empati, khususnya kepada istrinya ini demikian pula terkait dengan uh, din hurumatillah subhanahu wa taala kehormatan-kehormatan agama dan juga akan hak-hak Allah subhanahu wa taala maka hendaknya seorang suami pun juga harus uh, jeli harus peka dalam perkara-perkara seperti ini jangan kemudian dibiarkan istrinya uh, <clears throat> menjadi tontonan orang Jangan dibiarkan istrinya <clears throat> berdandan, bertabarruj, kemudian ditonton orang. Nas'alullah salaman afiyah. Dan sang suami membiarkan begitu saja. Maka hal ini, kalau kemudian keburukan-keburukan dibiarkan dalam rumah tangganya, maka suami yang seperti ini adalah dikatakan Rasulullah SAW sebagai suami yang dayus, Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang seperti ini nanti di yaumil qiyamah. Ya. Tidak akan nah, tidak mau melihatnya. Dan baginya adalah siksaan yang pedih. Eh, di antaranya adalah uh, the youth di mana tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala uh, tidak akan mengajak bicara kepada mereka dan uh, bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Yang pertama dan ini semuanya adalah dari lingkup rumah tangga yang pertama adalah al aqwalidai seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini, ini anak. Hmm. Kemudian yang kedua, seorang istri ya. yang tidak taat kepada suaminya. Dan yang ketiganya, seorang suami yang dayus, yang membiarkan keburukan-keburukan ada dalam rumah tangganya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Kecemburuan yang seperti ini adalah eh, sekali lagi selagi itu dalam masih dalam koridor yang dibenarkan, maka insyaallah taala ini yang eh, akan tidak akan menambah kecuali akan semakin indahnya atau semakin baiknya rumah tangga ini manakala itu senantiasa dinaungi eh, dengan eh, bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisi yang lain juga dari kisahnya uh, uh, kisahnya Aisyah ini kecemburuannya kepada Khadijah. Allah taala ini sebenarnya juga nanti akan ada kisah yang panjang atau kisah yang banyak dari hal-hal yang seperti ini di mana Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, begitu perhatiannya dengan keluarga istri-istrinya. Dan itu juga satu di antara yang uh, selayaknya untuk kita berbuat baik kepada mereka. Hmm. Yakni uh, sesuatu hal yang uh, seorang suami, seorang kepala rumah tangga untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Di antaranya adalah kerabat uh, istrinya. Jadi tidak kemudian setelah diambil putrinya kemudian sudah nah, menuntut kepada si istri untuk taat kepada suaminya, kemudian kepada keluarga si istri tidak terlalu mengindahkannya. Atau bahkan kemudian tidak pernah diziarahinya atau tidak disambung hubungannya, maka hal ini adalah sesuatu yang kurang baik. Rasulullah SAW kita lihat, meskipun Khadijah itu sudah meninggal, namun setiap kali datang dari keluarganya kepada beliau, maka beliau menyambutnya dan menghormatinya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala pun juga cemburunya luar biasa. Karena apa? Bagaimana Rasulullah SAW baiknya kepada keluarga Khadijah. Di antaranya kisah ketika saudara saudara apa saudaranya Khadijah sendiri datang. Halah binti Khuwailid juga mengatakannya halah Ketika datang Adam dan Sahlan disambut dengan uh, sukacita. Ini. Dan senantiasa sering disebut. Dan ini menunjukkan ikramnya Rasulullah SAW kepada keluarga istrinya. Yang dari sini juga selayaknya seperti itu sebagai seorang kawam. Sebagai seorang kepala rumah tangga. Untuk juga e, meskipun sebagai seorang laki-laki baktinya kepada orang tuanya sendiri kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kepada mertuanya, kepada orang tua atau keluarga istrinya ini kemudian disia-siakan begitu saja. Maka kita lihat bagaimana contoh-contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam eh, rumah tangga ini, dalam bertaadud juga, dalam berpoligami. Ini juga kita lihat orang kadang uh, eh, poligami poligami, suatu yang disunnahkan. Namun cara-caranya yang dilakukan terkadang tidak nyunnah. Ya. Tidak sesuai dengan sunnahnya. Ya, ini dengan sembunyi-sembunyi, dengan berbagai hal. Ya. Maka kita lihat bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu eh, dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Bukan kita kemudian melarang orang untuk berpoligami, bertaat, tidak. Namun hendaknya Hal itu semuanya pun juga bagaimana kita lihat contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada bab berikutnya Al-Imam An-Nasai uh, memberikan satu bab tentang e, pembelaan dan ini juga kaitannya dengan hubungan dalam rumah tangga. Lagi-lagi juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan e, ma alimtu hatta dakhalat alayya Zainab bighairi idn. Aku tidak tahu sampai e, Zainab itu masuk kepadaku dengan tanpa izin. Dan dia ini adalah yang uh, paling membuat aku marah. Artinya pesaing besarnya sebagaimana dulu sudah kita bahas. Bahwa Zainab binti Jahash Al-Hilaliyah nah, Al-Qurashiyah ini radhiyallahu ta'ala anha yang dikatakan oleh Aisyah adalah pesaing beratnya. Ini. Karena banyak mangkabah. Beberapa mangkabah yang dimiliki oleh Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Pertama, pernikahannya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat eh, Al-Ahzab, "Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna al mu'minina harajun fi azwaji adniyahim idza qadaw minhunna watara." Kisahnya dengan eh, Zaid bin Harithah ya, yang anak adopsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Zainab ini kemudian e, bercerai, perceraiannya juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu pernikahannya juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Zawwajnakaha falamma qada Zaid minha watara. Setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan Zainab ini, zawwajnakaha kami nikahkan engkau dengannya. Maka ini yang menjadi uh, demikian pula dengan uh, perangai dan perilaku Zainab yang uh, baik, dermawannya, cepat kepada kebaikannya dan masya Allah. Maka ini dikatakan oleh Aisyah. Maka ini datang kepada uh, Aisyah tanpa seizinnya. Kemudian mengatakan ya Rasulullah, hasbuka jika hmm, qalabat laka Abi Bakar. Hmm, Zurai'ataiha thumma aqbalat alaik. Hmm, jadi kata Zainab, wahai Rasulullah, cukup bagimu jika putrinya Abi Bakar ini, ya Aisyah radhiyallahu taala anha membalikkan uh, eh, apa uh, lengannya. Hmm. Membalikkan lengannya ini. Hmm, kemudian uh, Zainab pun datang apa uh, ini melihat kepadaku, menghadap kepadaku. Zaratu anha, aku berpaling darinya. Kata, ya, kata Aisyah, aku berpaling darinya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Duna kifantasiri. Hmm. Duna kifantasiri, ayo. Nah, maksudnya Rasulullah e, meminta kepada Aisyah, Aisyah untuk apa namanya e, membalas. Ya, menjawab apa yang dikatakan oleh e, Zainab ini. Hmm. Sampai kemudian kata Aisyah, فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبست قد يبست ريقها في فيها Aku pun menghadapinya sampai aku melihatnya uh, ludah yang ada di mulutnya itu kering. Dan mata taruddu alayya syai'an. Dan dia tidak bisa membantah kepadaku sedikit pun. Maka aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam yatahallal wajhahu. Wajhu, yani aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam wajahnya bersinar. Ketika uh, Aisyah radhiyallahu taala uh, membalas apa yang dikatakan oleh uh, oleh Zainab radhiyallahu taala anha ini. Maka uh, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada riwayat berikutnya pun juga uh, Imam An-Nasai pun juga mengulang pada uh, riwayat yang sama ini. Dari uh, kisah kedatangan Zainab kepada Aisyah radhiyallahu taala kemudian uh, mengatakan apa yang dikatakannya tadi. Hmm. Maka uh, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, maka ini kita lihat. Uh, seperti itu dalam eh, apa namanya dua eh, orang istri yang tentunya saling berseteru ini saling bersaing bukan berseteru tapi bersaing ini maka itu dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, eh, namun juga tidak sampai kemudian berlebihan ini. <clears throat> kemudian eh, Aisyah Al-Imam An-Nasai rahimahullah taala juga membawakan kisah yang lain lagi dari kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Saudah bin Zam'ah radhiyallahu taala anha mengunjunginya. Qala zaratna Saudah yawman فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها. Saudah suatu hari mengunjungi kami dan Rasulullah SAW duduk antaraku dengan dia. Tengah-tengah. Eh dari jelehi fi hijri. Salah satu dari e, kedua kakinya ini ada di pangkuanku. Wal ukhra fi hijriha. Dan e, kaki beliau yang lainnya itu ada di pangkuannya Saudah. Hmm. Kemudian kata Aisyah, aku buatkan untuknya hmm. famil tulaha hariratan atau qala khaziratan hmm. aku buatkan untuknya yakni untuk sauda ini uh, makanan hmm. harirah atau khazirah ini adalah apa namanya eh, kalau kita mungkin cincang gitu ya jadi apa namanya e, daging yang potong kecil-kecil nah. potong kecil-kecil dimasak dengan air ya, yang banyak Ketika sudah masak, kemudian dicampur dengan dakik, ya, dengan apa namanya e, tepung apa apa ya, e, yang kemudian jadi e, seperti asida, ya. Iya. Ini e, jelas pada dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala membuat e, makanan, ya, untuk e, sauda ini. Fakultu kata Aisyah, kuli makan. Hmm. Fa'abat. Sauda menolak untuk makan. Fakultu, maka kata Aisyah, aku katakan kepada dia, kuli au al wajhat. Kata Aisyah memberikan warning ya. Katakan, eh, kamu makan atau uh, saya oleskan ke wajahmu. Hmm. Ini. Fa'abat. Hmm. Maka Sauda pun tetap menolak. Fa'akhadtu minal qas asyai'an. Maka aku ambil sedikit dari nampan itu, makanan itu. Hmm, Falatakhtu bihi wajhaha. Kemudian uh, aku tuangkan, ya, dioleskan di uh, wajahnya Sauda ini. Hmm. Farafa Rasulullah SAW rijlahu min hajriha. Dan terus maka Rasulullah SAW mengangkat kakinya dari pangkuan Saudah. Hmm. Hmm. <clears throat> Ini uh, dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala ini. Kemudian uh, juga berbalik fa'akhadat min al qasah syai'an falattakhat bihi wajhi. Sebaliknya saudah pun juga ngambil uh, itu adonan ya, dari namban itu diambil juga kemudian dioleskan di wajahnya Aisyah. Ya. Saling apa namanya eh saling mengoleskan ini dari makanan itu ya, dari tepung dan eh, adonan tadi. Ya. Eh, makanan Rasulullah SAW melihat seperti itu tertawa. Ini dua istri yang saling begitu ya, depan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW tertawa. Faida Umar yaqul hmm. Hmm. maka tiba-tiba ternyata ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar." Manggil-manggil anaknya, "Wahai Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar." Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, Kuma. faghsila wujuhakuma." Berdiri kalian berdua, memerintahkan kepada Aisyah dan Sauda untuk berdiri dan membasuh kedua wajahnya. Hmm. Fala uksibu Umar illa dakhilan. Maka uh, tidak lama kemudian uh, sahabat Umar pun masuk. Uh, para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah-kisah yang unik ya dari apa yang terjadi di antara para istri Nabi alaihi salatu wasallam yang uh, tentunya harus seperti ini uh, kita lihat ya tidak uh, adanya ketersinggungan dan tidak ada ya, saling menyadari satu dengan yang lainnya maka hendaknya pun juga uh, seperti itu khususnya bagi orang-orang yang atau bagi para uh, ummahat atau para istri-istri yang dipoligami oleh suaminya kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu dengan para istrinya. Dan kita lihat bagaimana para istri Nabi alaihi salatu wasalam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya ini. Maka uh, ini untuk saling bisa membela diri, uh, namun juga tentunya tidak kemudian uh, saling mendolimi yang kemudian berlebihan. Dan dari kisah-kisah ini semuanya tentunya juga uh, diambil faedah betapa kemesraan senantiasa dijaga dalam rumah tangga. Meskipun mungkin ada kecemburuan, ya, ada persaingan, ya. namun dalam hal ini kemesraan senantiasa itu dijaga dalam rumah tangganya. Dan juga tidak dibiarkan ada celah-celah yang kemudian setan itu bisa masuk di dalamnya. Yang kemudian bisa memporak-porandakan segalanya. Maka dalam hal ini, para pendengar anas radio dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mau berpoligami, lihat bagaimana cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak kemudian sembunyi-sembunyi, apalagi sampai harus ngapusi, harus menipu dulu, harus ngibul dulu ke sana kemari, nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Maka seperti ini sunnahnya siapa? Kalau poligaminya iya sunnah, tapi cara-caranya yang dilakukan, atau kemudian setelah itu, ini kadang uh, tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini pentingnya untuk kemudian uh, menjaga keberlangsungan dalam rumah tangga. Karena sekali lagi dalam kita berumah tangga, tentunya kita menginginkan adanya sakinah, ketenangan hidup, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Mawaddah warahmah, kasih sayang juga. Tapi kalau kemudian berpoligami, ternyata kemudian menjadi prahara, kita tidak tenang, kemudian bahkan memberikan mazharat yang lebih besar, maka yang seperti ini hendaknya kita pertimbangkan lebih besar, pertimbangan lebih banyak. Dan tentunya ada hal-hal yang kurang beres dalam menegakkan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian e, terjadi apa yang terjadi. Apalagi kalau kemudian ada penipuan, ada ngibul, ada dan lain sebagainya. Nasrullah salam al-afiyah. Maka ini uh, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, melihat apa uh, sikap-sikapnya kepada uh, para istrinya untuk bagaimana bisa menjadi penengah yang baik, bahkan bisa ini kita lihat uh, seperti itu sepertinya kita lihat bagaimana mesranya, hubungan mesranya Rasulullah SAW dan dalam hal ini Rasulullah masih bisa tertawa meskipun pada saling uh, baku oles ya, saling mengoles, saling ini ini e, masya Allah ya, ini satu e, kemesraan yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW dalam e, rumah tangganya. Tentunya itu yang kita kita harapkan. Kemudian e, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Imam An-Nasa'i e, membawakan bab al Istikhar, yakni uh, tentang Sebangga diri ini. Hmm. Uh, eh, beliau bawakan riwayat dari Anas radhiyallahu taala anha yang mengatakan nah tentunya ini kebanyakan juga riwayat dari Anas Malik karena Anas yang melayani Rasulullah SAW. Jadi selalu juga mengerti, banyak mengerti bagaimana keadaan dan kondisi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang melayani Rasul memberikan khidmah. Di mana Anas radhiyallahu taala menceritakan, "Kanat Zainab taf, uh, tafkharu ala nisa'in Nabi alaihi salatu wassalam." أن الله أنك أن anna Allah ankahani minas sama. Wa hijab. Bahwa Zainab ini uh, selalu membanggakan kepada para istri-istri Nabi yang lain. Dan memang sebagaimana tadi yang sudah kita bahas, bahwa ini adalah khusumnya Aisyah, ya. ini pesaingnya Aisyah, Zainab binti Jahas. Di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala uh, menikahkan dirinya itu dari langit. Nah, karena pernikahannya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat di surat Al-Ahzab tadi. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Nah, kata-kata zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Lika la yakuna 'alal mu'mina harajun fi azwaj adniyahim idza qadha minhunna watara supaya tidak ada rasa berat hati bagi orang-orang mukmin untuk uh, menikahi uh, istri dari anak adopsinya ini manakala mereka telah menceraikannya. Artinya di sini juga mengambil faedah bahwa anak adopsi itu adalah orang lain, bukan siapa-siapa lagi. Ya. Mereka adalah orang lain, bukan mahram, bukan ahli waris, juga tidak ada hubungan apa-apa, hanya hubungan ihsan saja. Ini hubungan baik saja. Ya. Dan semata-mata karena hubungan baik saja, bukan tidak ada hubungan yang lain. Maka ini uh, dari kisahnya uh, Zainab dan yang uh, dia selalu bangga hmm. di antara uh, membanggakan diri di antara para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, mohon maaf bagi, bagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Tadi kami sedikit ada gangguan teknis dari pihak Alustad Muhammad Naim dan Alhamdulillah sekarang kami sudah terhubungkan kembali uh, dan insya Allah akan kami lanjutkan kembali acara yang tadi tertunda. Ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Eh, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas uh, gangguan ini, sedikit gangguan ini. Kita melanjutkan pembahasan kita dari apa yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala tentang berbangganya Zainab radhiyallahu taala uh, kepada para istri-istri Nabi yang lain dengan pernikahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan juga e, pada beliaulah juga turun ayat hijab. Ini juga pada kisahnya Zainab e, eh, bin Jahash radhiyallahu taala Maka hal ini juga merupakan satu hal yang e, tentunya e, mesti dibahami dengan baik. Artinya mensikapi hal-hal yang seperti ini ini hendaknya jangan berlebihan. Malum bagi uh, seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, tentunya di antara mereka ada persaingan. Dan ini kita lihat pada istri-istri Nabi alaihi salatu Hanya kemudian bagaimana mensikapi hal-hal yang seperti ini. Ini yang tentunya harus dipelajari dengan baik agar bagaimana kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, melihat dengan apa yang terjadi di antara para istrinya ini. Kemudian juga masih kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala yang uh, Al-Imam An-Nasai membawakannya riwayatnya dari Abu Asim dari Abdul Razak bin Hammam Sanani dari Ma'mar bin Rashid dari Sabit Al-Bunani dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala mengatakan balagha Safiyyah anna Hafsah qalat ibnatu Yahudi sampai berita kepada Aisyah kepada Safiyyah Safiyyah bintu Huyai ibnu Akhtab bahwa Hafsah radhiyallahu taala anhum jami'an radhiyallahu taala anhunna jami'an ini mengatakan kepada Sofia ibnu Yahudi, anak Yahudi. Maka dikatakan seperti itu Sofia pun menangis. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam masuk kepada Sofia ini dan bertanya, mayukik Ketika mendapati uh, Sofia dalam keadaan menangis, apa yang menyebabkan kau menangis? Qalat kata Sofia, qala li Hafsa ibnatu Yahudi. Hafsa mengatakan padaku, aku anak Yahudi. Nah, tentunya ini adalah satu eh, pelecehan, ya. Satu bentuk pelecehan. Jadi karena itu Sofia eh, ini menangis. Hmm. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menghiburnya dan juga supaya membalas uh, dan juga supaya berbangga. Rasulullah mengatakan, Inna tu nabi, engkau adalah putri nabi, wa inna ammaka nabi, sesungguhnya pamanmu itu nabi, wa inna wa inna wa inna ammaki nabi, sesungguhnya pamanmu itu nabi, wa inna kila ta nabi, dan engkau sekarang juga menjadi istri seorang nabi. Hmm. Fabima tafkharu ani. Hmm. Maka dengan apa lagi engkau berbangga? Hmm. Ini keharusan engkau untuk berbangga. Anak e, dari keturunan nabi ya dan juga menjadi istri seorang nabi. Hmm. Kemudian Rasulullah SAW e, eh, menghibur kepada Safiyah juga memberikan mengingatkan kepada Hafsah dengan mengatakan ittaqillah ya Hafsah. Bertakwalah engkau kepada e, bertakwalah kepada Allah wahai Hafsah supaya jangan melakukan hal seperti itu. Artinya jadi kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menyeimbangkan keadaan dan bagaimana menenangkan suasana hmm. agar uh, semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak dibiarkan perseteruan itu terus berlanjut lebih lagi tidak diberikan celah untuk syaitan itu kemudian masuk di dalamnya. Dan tentunya dari kisahnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ini sebenarnya kalau kemudian dibahas ini satu hal yang sangat-sangat memberikan faedah kepada kita. Bagaimana pernikahan Sofia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana uh, komunikasi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Sofia ini, yang kalau seandainya Sofia mau cerita kepada kita, ini menjadi ilmu komunikasi yang menjadi apa rujukan ilmu komunikasi yang paling besar. Bagaimana tidak? Di mana Sofia Hmm. Ya Ustaz, silakan Ustaz dilanjutkan Ustaz. Baik. Uh, uh, ini sekali lagi kembali kepada masalah tadi bahwa Sofiyah radhiyallahu taala anha dengan apa yang dikatakan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha masing-masing semuanya adalah memiliki keutamaan. Masing-masing tentunya adalah memiliki kelebihan. Di mana tentunya sekali lagi dari kisahnya pernikahan Sofia ini juga ini yang kalau seandainya uh, eh, Sofia menceritakan bagaimana komunikasi yang diberikan. Oh, tentunya secara manusiawi kita lihat orang tuanya dari Madinah diusir sampai ke Khaybar. Kemudian dari Khaybar keluarganya dihabisi dan seterusnya sampai kemudian bagaimana bisa menjadikan Sofia ini mukne mau terima dengan apa namanya uh, keberadaan Nabi alaihi salatu wassalam dan Rasulullah tidak hanya menikahinya uh, tidak hanya kemudian Sofia ini mau mau masuk Islam tapi mau dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ini seorang wanita bagaimana membalikkan keadaan yang kalau kemudian kita berpikir dengan rasional orang-orang sekarang uh, tentunya atau dengan pikiran kita uh, mungkin dendam ya atau mungkin dan lain sebagainya. Hmm. Namun kita lihat bagaimana dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan komunikasi yang baik sampai kemudian Sofia mau masuk Islam dan mau dipersunting oleh Nabi alaihi Wasallam. dan ini tentunya adalah eh, tentunya yang eh, rahasia di sini adalah bagaimana komunikasi. Hmm. Dan tentunya dalam hal ini ilmu komunikasi inilah bagaimana komunikasi seorang suami dengan istri ini yang hendaknya senantiasa terjaga. Hmm. Hendak hendaknya senantiasa terjadi dengan baik. Jangan sampai kemudian e, terputus komunikasinya atau apalagi kemudian terjadi miss komunikasi ini yang tentunya ini akan e, menyebabkan prasangka-prasangka yang kurang baik dan juga akan menyebabkan e, syaitan pun juga mengerumuninya kemudian berikan berbagai bisikan-bisikan yang kemudian e, bisa nasallallahu wasallam afiyah menjadi perahara pada rumah tangganya ini. Maka ini e, dari kisah ini semuanya juga perlu diingat bahwasanya masing-masing manusia itu tentunya adalah memiliki kelebihan. Ada keutamaan yang tidak ada bagi kita untuk kita banggakan e, melebihi dari kebanggaan kita menisbatkan diri kita kepada Islam. Kalau mereka para istri Nabi jelas. Tapi kalau kita kita orang-orang sekarang ini yang tentunya juga jauh dari keutamaan-keutamaan mereka, jauh dari kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka, namun kita ada kelebihan. Yakni yang harus senantiasa ada pada setiap hati kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai uh, seorang istri atau juga sebagai seorang suami adalah penisbatan kita kepada Islam. Maka ini cukup sebagai satu kebanggaan bahwa kita adalah seorang muslim, kita seorang pengikut Nabi Ali salatu wasallam yang kita harus berbangga dengannya, mencari kewibawaan itu dengan Islam, dengan kembali kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak dengan itu, apa yang mau kita banggakan? Kedudukan, harta, kecantikan, kegagahan, yang semuanya itu akan sirna begitu saja. Maka Eh, kita ambil perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma baghaina ghairahu adallana Allah kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam maka kalau seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam pasti Allah akan menghinakan kepada kami maka ini menjadi manhaj menjadi prinsip bagi kita bahwa Islam adalah menjadi kebanggaan bagi kita. Untuk kita senantiasa merujuk dalam semua perkara-perkara kita kembali bagaimana tuntunan Islam dengan perantaran Rasulnya alaihi salatu wassalam. Khususnya dalam menangani kasus-kasus dalam rumah tangga kita agar kita kembali kepada bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para pendengar dan nasrani dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan juga e, keterbatasan yang ada dan juga keterputusan dari e, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa eh, memberikan taufik dan bimbingan kepada kita meskipun dalam kondisi yang seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, senantiasa memberikan eh, kemudahan-kemudahan kepada kita untuk kita senantiasa menelaah, mengkaji, mengilmui dari tuntunan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam khususnya dalam rumah tangga kita kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk kita senantiasa bisa mengamalkannya, merealisasikan dalam eh, rumah tangga kita dan dalam semua sisi kehidupan kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa billahi wa sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fiikum wa fiikum barakallahu Jazakumullah Heron kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Naim Hafizullah Ta'ala dan uh, demikian tadi uh, acara inti untuk pembahasan kitab Isyratun Nisya yang insya Allah akan dilanjutkan di pekan yang akan datang dan saat ini kita masuk kepada sesi tanya jawab uh, Alhamdulillah Ustaz ini sudah banyak masuk pertanyaan Eh, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Teti melalui Skype set. Uh, eh, yeah. Maaf, mau bertanya, apakah diperbolehkan seorang laki-laki memberikan atau menyerahkan mahar kepada calon perempuan sebul sebulan sebelum pernikahan? Hal itu dilakukan karena sang calon ingin melunakkan hati sang ayah calon istri. Ya, silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala uh, yang seperti ini insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa untuk mendahulukan mahar, membayar mahar uh, sebelum acara akad nikah. Insya Allah tidak uh, tidak bertentangan dan juga uh, apalagi di sini ada maslahat ya untuk uh, melunakkan hati kedua uh, orang tua calon istri. Wallahu Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kurnia Rosiana melalui BlackBerry Messenger. Saya ada masalah keluarga yang sebenarnya saya nggak termasuk di dalamnya. Ini antara ibu saya dengan kakak ipar saya. Sudah lebih dari seminggu kakak ipar saya mendiamkan ibu saya yang notabene-nya mertuanya. Karena sebelumnya ada masalah, ibu saya kasihan ibu saya kasihan sekarang selalu memikirkan kelakuan kakak ipar saya ini. Menurut saya tidak tahu terima kasih atas kebaikan ibu saya. Pertanyaannya, bagaimana menyadarkan kakak ipar saya agar dia minta maaf kepada ibu saya? Dengan catatan sekarang kami tinggal berdekatan atau bertetangga. Kakak ipar selalu kakak ipar saya selalu pamit kalau berangkat kerja. Sekarang sudah enggak. Ibu saya jadi merasakan sekali, saat. Ya, silakan, saat. Uh, eh, yang seperti ini ini uh, tentunya kembalinya kepada kawamnya tadi kepada pimpinan uh, kepada suaminya ini untuk bagaimana uh, dipahamkan. Ya. Kalau terjadi eh, seperti itu kadang terjadi dan itu paling sering kasus-kasus terjadi antara uh, ibu mertua ini dengan uh, sang istri ini. Ya. Antara perempuan memang kadang sering terjadi seperti itu. Maka yang seperti ini uh, hendaknya kembalinya adalah kepada kawamnya. Bagaimana suaminya itu kemudian untuk melunakkan atau untuk uh, mengingatkan kepada istrinya ini agar berlaku baik kepada uh, keluarga suaminya. Karena baiknya seorang istri kepada keluarga suami ini juga Berarti baik kepada suami dan juga baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang diperintahkan. Jangan kemudian mau kepada suaminya, tidak mau kepada keluarganya. Seperti ini tidak benar. Hmm. Maka yang seperti ini adalah kembalinya kepada uh, kepala rumah tangganya. Dan kalau itu yang terjadi antara suami dengan mertua perempuan juga sama. Maka kembalinya adalah e, bagaimana mengingatkan tidak kepada si e, perempuannya tapi adalah kepada kaumnya, Bagaimana eh, pimpinan rumah tangganya ini untuk bisa e, melunakkan e, dan juga bisa e, apa bisa mengembalikan ya, agar hubungannya itu bisa kembali baik maka bagaimana manajernya untuk memanage kembali dari hal-hal yang tentunya tidak layak untuk uh, terjadi hal-hal seperti ini. Meskipun kadang terkadang sepele namun juga menyakitkan. Ya, maka uh, kepada penanya ini hendaknya bagaimana untuk bermusyawarah uh, dengan uh, suami tadi dengan uh, kakaknya itu uh, untuk kemudian bagaimana mengingatkan kepada istrinya atau kalau itu terjadi pada pokoknya yang jelas pada uh, sang suami tadi untuk bagaimana karena tampuk pimpinannya ada pada dia bagaimana untuk menyelesaikannya adalah kepada uh, si uh, eh, kawam ini kepada uh, pimpinan rumah tangganya ini ini wallahu taala Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Stella di Cibubur. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang belum sepenuhnya sadar akan tanggung jawab dunia akhirat? Terkadang saya selalu kesal, suami pun seperti tidak menyadari bahwa beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang harus menjadi panutan anak-anak dalam rumah tangga saya. Apa yang harus saya lakukan lagi bila selama 17 tahun saya sudah berusaha memperbaiki keadaan yang udah ada? Karena terkadang terbesit rasa ingin mengakhiri biduk rumah tangga ini. Mohon pencerahannya Ustadz, karena saya jujur kasihan dengan anak-anak yang mendambakan figur seorang bapak yang baik. Ya, silakan Ustaz. Baik, uh, hal ini uh, pertama hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, untuk senantiasa mendoakan kepada Ya, para pendengar Anas Radio, kami terputus kembali hubungannya dengan Ustadz Muhammad Naim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut. Iya Ustaz. Silakan Ustaz pertanyaan dari Baik. Ibu Stella. Ya, uh, kembali kepada Ibu eh, Stella di Cibubur. Ini yang pertama hendaknya uh, Ibu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di sepertiga malam yang akhir, waktu-waktu yang mustajab agar Allah Subhanahu wa taala bukan hatinya kepada uh, suami Ibu. Kemudian yang kedua, hendaknya Ibu banyak-banyak bersama sabar. Hanya nah, namanya bersabar. Karena e, apapun keadaannya, ya memang itu adalah satu hal yang ideal ya dari apa yang diinginkan oleh e, ibu untuk untuk keluarganya, untuk anak-anaknya dan juga untuk suaminya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan hal seperti itu, ini insya Allah taala e, yang pokok adalah bagaimana e, ibu untuk senantiasa menunaikan kewajiban kepada suami juga anak-anaknya Selebihnya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, kemudian yang ketiga, uh, bagaimana untuk kemudian uh, ada cari waktu-waktu yang baik, timing yang baik untuk kemudian bicara dari hati ke hati dengan suaminya saat-saat sedang ridho, saat-saat sedang uh, enak untuk bicara dari hati tentang masalah-masalah itu. Masalah masa depan, masalah pendidikan, masalah uh, kaitannya dengan bagaimana anak-anak ke depan juga tanggung jawab hmm, dunia dan akhiratnya ini. Uh, maka ini insyaallah taala uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu membukakan hatinya. Kemudian juga uh, bisa dengan dilakukan dengan cara-cara yang lain. Mungkin dengan uh, diberikan bacaan-bacaan majalah atau apa atau buku-buku terjemahan eh, yang mungkin saat eh, akan bisa membacanya atau juga mungkin diperdengarkan ya CD-CD ceramah yang baik dari ceramah-ceramah Islam ya. dan e, seperti itu suasana di rumah di, diberikan e, suasana yang seperti ini maka ini juga mudah-mudahan akan apa namanya mengetuk hati e, sang suami ini yang penting e, ibu senantiasa berusaha untuk bagaimana menyadarkan e, sang suami ini. Dan insya Allah Taala, e, fa inna ma'al usri ini bersama kesulitan-kesulitan itu pasti akan ada e, kemudahan dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak mohon minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan uh, memberikan pertolongan kepada uh, ibu dan untuk keluarganya. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan petunjuk kepada suami ibu dan juga memberikan bimbingan kepada keluarga ibu semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, keluarga ibu menjadi keluarga yang islami, menjadi keluarga yang benar-benar uh, bisa membawa estafet dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ya, semoga bisa menjadi pencerahan untuk Ibu Stella di Cibubur. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ummu Afkar di Serang, Banten. Adik, an adik Ana dapat hadiah motor dari sebuah bank, mau dijual dan uangnya dibagi-bagi. Anak-anak Ana dapat bagian, bagaimana sikap Ana Ustadz? Boleh diterima atau kalau tidak bagaimana menjelaskan ke anak-anak dan menolak pemberian adik tersebut ya silakan Zat uh, eh, ya uh, eh, ini pemberian dari bank ya tentunya adalah tidak lepas dari eh, perkara-perkara uh, riba dan itu adalah uh, kita tahu kalau kita tahu seperti itu hendaknya kita tidak boleh uh, menerimanya meskipun dalam hal ini sebagian ada mengatakan bahwasanya al-itsma lalu bashir ya al itu alal mubashir Dosa itu kepada yang berhubungan langsung. Namun kita lebih ikhtiyat dan lebih hati-hati uh, dari perkara-perkara seperti ini karena yang namanya riba ini sangat mengerikan ya. Dosanya adalah sangat mengerikan. Satu dirham riba sama dengan 35 zina. Ini baru satu dirham. Bagaimana kalau jutaan ya? Jutaan dirham ini nasallallahu alaihi wasallam maka hal ini tentunya juga harus kita e, jaga diri e, anak dan keluarga kita dari perkara-perkara riba atau dari e, apa yang masuk dalam perut kita dan perut keluarga kita dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. E, kemudian e, kasus dalam masalah ini ini hendaknya e, tentunya bagaimana pertama dalam menjelaskan kepada sang adik tadi untuk kemudian e, kalau bisa ditolak-tolak ini adalah untuk bagaimana menolak pemberian itu dengan baik ini. Ini. Mau menolak e, kemudian memberitahu tentang perkara itu. Jadi ambil kepada sumbernya. Dan ini kalau sumbernya itu sendiri mau sadar, maka insya Allah Ta'ala yang lainnya tidak akan terkena imbasnya. Dan ini Masya Allah. Dan insya Allah kalau kemudian Eh, bisa mengambil petunjuk, mengambil nasihat, maka ini adalah suatu kebaikan. Nah, yang ini adalah tentunya lebih baik dari humurin na'am. Ya. Ini satu kenikmatan yang besar. Maka uh, menjelaskan kepada anak-anak ini, ini yang pertama adalah kepada adiknya tadi untuk bagaimana uh, jangan memberi pemberian yang seperti itu, hmm. Hmm. karena hal ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang kedua kalau ternyata uh, ini kan baru saja baru mau dijual itu belum belum bagi-bagi ya. Ini belum bagi-bagi. Maka uh, sebelum dibagi-bagi itu juga diberitahu kepada anak-anak ini tentang beratnya uh, dosa riba dan juga makan dari hasil riba ini ini supaya eh, anak-anak uh, itu sendiri juga sadar tidak hanya akan menolak dari pemberian uh, sang adik tadi, tapi juga akan lebih hati-hati dari perkara-perkara yang uh, atau dari barang-barang yang masuk dalam uh, perutnya. Bukan hanya dalam masalah riba saja, tapi juga perkara-perkara yang lain. Maka ini e, pertama kalau bisa menasehati kepada si adik tadi, ini tentunya akan lebih baik. Ya dan supaya yang di bawahnya tidak akan kena. Kemudian kalau toh belum terjadi maka juga ini juga penting diingatkan kepada anak-anak uh, untuk dengan hati eh, hati-hati dengan perkara-perkara yang uh, tidak baik ini. Apalagi kalau itu adalah tahu dan uh, riba maka diberitahu kepada anak anak-anak agar mereka tidak tergiur dengan persunting akhwat yang Eh, diidam-idamkannya itu eh, dengan cara tadi ya dengan apa mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam wasilah untuk bagaimana mendapatkan ridha dari sang uh, calon apa dari keluarga si akhwat ini. Wallahu taala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan ya. selanjutnya dari seorang wanita di Tangerang, Banten. Aku punya usaha itu toko fashion. Dulu sangat ramai, banyak pelanggan juga pengunjung, tapi sepertinya ada yang nggak suka dengan kesuksesan aku. Ada hal-hal aneh yang aku rasakan, tapi aku nggak merasa takut karena aku punya Allah yang insya Allah selalu melindungiku. Tapi lama-kelamaan aku jenuh dan bosan dibuatnya. Berbagai cara sebisa mungkin aku tepis semua dengan doa-doa kepada Allah. Dan yang aku butuhkan dan dan yang aku butuhkan semoga hmm. Ustadz membantu doa untuk aku semoga usahaku bisa seperti yang dulu dan aku ingin Ustadz memberi tuntunan apa yang harus aku lakukan ya silakan Ustadz ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan uh, kepada anda uh, dengan apa yang diusahakannya Kemudian yang kedua hendaknya uh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar uh, tidak terperdaya atau tidak kemudian menjadikan uh, timbangan hidupnya itu semata-mata dengan kesuksesan dalam usaha. Karena itu belum tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan masalah hambanya. Boleh jadi ketika apa namanya eh, ketika diberi kesuksesan mungkin e, tidak masalah ya, akan menjadi lalai kemudian e, meninggalkan agamanya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu maka seperti itu hendaknya diambil ibrah dan pelajaran bahwa e, senang dan susahnya seorang muslim adalah merupakan ujian namun juga sisi yang lain, senang dan susahnya seorang muslim adalah merupakan kebaikan. Manakala kita bersabar dan kita bersyukur. Bersabar tatkala mendapatkan berbagai ujian ah, seperti yang dialami uh, oleh Anda ini, oleh penanya ini dari Tangerang. Uh, demikian pula uh, hendaknya bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, kemudahan-kemudahan baik itu dalam dunianya demikian pula dalam agamanya. Tapi yang jelas, mudah-mudahan dunia itu atau usaha yang e, Anda lakukan e, mudah-mudahan tidak melalaikan. Atau mungkin boleh jadi eh, sebab-sebab seperti itu kenapa usahanya kemudian e, menjadi apa namanya itu istilahnya tersendat. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Maka tentunya adalah seharusnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Barangkali ada yang tidak beres dari diri kita. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mungkin ada sesuatu dari hak-hak Allah yang kita tidak tunaikan. Atau mungkin ada, ada hak manusia yang juga belum kita tunaikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan ujian-ujian itu. Karena manakala dengan iman dan takwa yang tidak dikotori dengan apapun. Maka insya Allah ta'ala keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi akan turun sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh seandainya penduduk negeri, penduduk kampung itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mungkin sisi ini yang mungkin ada kekurangan. Iman kita, ketakwaan kita mungkin tercemar atau tergores atau bahkan mungkin barangkali uh, ada hal-hal yang menodainya. Ya ini hendaknya juga uh, kita muhasabah ya kita senantiasa introspeksi diri kita uh, ada hal-hal yang kurang beres. Maka mudah-mudahan setelah itu uh, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik. Sekali lagi susah ataupun senang itu adalah semuanya bagi seorang mukmin adalah baik uh, manakala senantiasa bersabar dan bersyukur. Wallahu taala. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu atau Mbak Ana di Semarang. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Saya sudah berumah tangga 13 tahun lebih. Tapi selama ini saya merasa suami tidak menghargai saya, padahal saya juga bekerja atau ikut menopang kebutuhan rumah tangga. Suami orangnya keras, pemarah, setiap kata-katanya lebih sering menyakitkan. Jika mengingatkan, menegur, dan lain-lain selalu dengan kata-kata yang nyelekit, kasar, dan suara yang keras. Bahkan suami suka mencela keluarga saya bapak, ibu, atau adik-adik saya dengan kata-kata nyelekit. Sering akhirnya sering saya tidak terima, tapi kalau saya jawab dia tambah marah dan ngatain saya berani sama suami. Akhirnya saya hanya bisa nangis saat dia juga jarang mau silaturahmi ke rumah orang tua saya aja jarang sekali kalau terpaksa baru mau padahal cuma jarak 1 km dari tempat kami saya tinggal di rumah mertua Pernah karena saking jengkelnya ibu saya e, menyuruh saya cerai aja, tapi saya tidak tega lihat anak-anak. Suami tidak pernah main tangan, tapi satu kata aja yang keluar dari mulutnya, rasanya hati ini kayak diiris-iris. Berapa kali saya pernah pulang ke rumah orang tua karena saking tidak kuatnya Ustaz. Terus suami jemput, kita baikan lagi, tapi cuman baik sebentar lalu selalu aja berulang seperti itu lagi. Sepertinya saya sudah capek, saya sudah berusaha sabar, tapi suami tidak berubah. Mohon solusinya Ustaz. Terima kasih banyak. Uh, <clears throat> semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada ibu atau kepada Mbak Ana di Semarang ini uh, dan mudah-mudahan uh, manakala uh, Mbak Ana atau Ibu Ana ini senantiasa bersabar dan ikhtisab kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan itu menjadi eh, kebaikan baginya. Eh, kemudian solusi dari masalah ini, wallahu taala alam, eh, yang pertama, kenapa kalau suami bisa seperti itu? Ini tentunya adalah karena saya yakin itu adalah karena jauh dari agama atau uh, kurang pengetahuan-pengetahuan agamanya. Karena kalau seandainya seseorang itu mengerti akan agamanya, insya Allah Taala tidak akan uh, apa namanya, uh, tidak akan Eh, keluar dari hal-hal yang kurang baik seperti ini. Apalagi eh, manakala dan satu sisi juga ini menunjukkan bahwasanya uh, suami uh, ibu atau suami uh, Mbak Ana ini uh, tentunya juga kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mengerti benar, karena kalau seandainya mengerti benar siapa Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia juga akan tahu bahwasanya menyakiti orang, mendolimi orang ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukannya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk kemudian tentunya akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka e, seperti ini juga sekali lagi pendekatannya adalah pendekatan e, agama. Dan tentunya e, namanya keluarga dalam 24 jam ya dan juga dalam satu minggu atau satu pekan atau satu uh, satu bulan misalkan uh, tentunya tidak akan terus terusan e, dengan seperti yang diceritakan. Mesti akan ada saat-saat yang tenang atau saat-saat yang e, istilahnya saling lapang dada, saat-saat yang e, baiklah. Maka kepada ibu anak ini juga saat-saat seperti itulah yang dicari untuk bagaimana bisa e, mengingatkan kepada sang suami dan ini peranan seorang istri sangat besar sekali uh, untuk bicara dari hati ke hati dan juga untuk bicara terkait dengan masalah masa depan uh, akhiratnya uh, kemudian juga masa depan anak-anaknya dan masa depan pendidikan tarbiyah dari uh, anak-anaknya uh, demikian pula kaitannya dengan khususnya dalam perkara-perkara agama untuk kemudian yakni digugah hatinya diingatkan hatinya agar e, bisa lebih perhatian dengan agamanya. Maka e, eh, insya Allah Taala manakala sudah ada perhatian dengan agamanya yang seperti itu pasti akan e, hilang dan itu insya Allah Taala solusi yang paling baik. Karena seseorang kenapa bisa sampai seperti itu tidak lain adalah karena e, jauh dari e, agama. Hmm, insya Allah Taala maka sekali lagi kepada Ibu Ana di Semarang ini uh, hendaknya pandai-pandai uh, ibu untuk mengingatkan kepada suami, kemudian lain juga jangan lupa untuk senantiasa didoakan, uh, khususnya dalam waktu-waktu yang mustajab. Kemudian juga kaitannya dengan uh, keikutsertaan atau jasa-jasa ibu dalam rumah tangga ini juga tidak perlu untuk kemudian disebut-sebut atau dibanding-bandingkan. Maka seperti itu tidak akan menambah kecuali e, persaingan dalam rumah tangga. Bagaimana akan terjadi kalau bagaimana akan menjadi baik kalau antara suami dan istri itu sudah saling bersaing dalam mencari maisha atau mencari penghidupan. Maka ini tentunya bukan hal yang baik. Tapi kemudian bagaimana mengukur itu semuanya adalah dengan koridor agama. Kalau timbangannya adalah semuanya dalam agama, insya Allah uh, solusi akan bisa didapat. Ini wallahu ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan jalan keluar dan membukakan hati suami ibu Anda di Semarang ini. Amin ya mujibat syairin wallahu taala. Baik Ustaz, eh, ini tersisa dua pertanyaan. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rudi di Malang. Eh, bagi pengantin baru, adab-adab dalam malam pertama salah satunya adalah sholat sunnah bersama. Yang Ana tanyakan, sholat sunnah bersama ini dilakukan secara berjamaah atau sendiri? Ya, nampaknya kami terputus lagi dengan Ustaz Muhammad Naim. Kami akan coba menghubungi beliau kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, ini tersisa dua pertanyaan Ustaz. Mm -hmm. Nah, uh, ingin dilanjutkan atau bagaimana Ustaz? Boleh, boleh. Uh, ya, untuk selanjutnya iya, dari Bapak Rudi di Malang. Pertanyaannya bagi pengantin baru, adab-adab dalam malam pertama salah satunya adalah sholat sunnah bersama. Yang saya tanyakan, sholat sunnah bersama ini dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Uh, berjamaah lebih baik dilakukan berjamaah. Ini uh, eh, insya Allah dilakukan dengan uh, berjamaah. Ya. Ini uh, eh, insya Allah lebih baik dari yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Allah Taala. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin nih Ustaz, pendengar dari hmm. Jakarta Selatan. Ustadz, kalau mau poligami, istri-istri nggak mau, apakah kita boleh tetap maju, Ustaz, pantang mundur? Ya, gimana tuh, Ustadz? Uh, ah, yang jelas namanya poligami ini harus dimengerti bahwa tidak ada seorang istri yang mau dipoligami. Ini tentunya itu harus disadari. Karena tentunya tidak ingin kemudian untuk dibagi-bagi dengan yang lain. Ya. Ini yakin. Ya. Dan kita lihat bagaimana apa yang kita kaji dari kisah-kisah dari para ummahatul mukminin. Ya. Mereka bersaing, mereka juga tidak ingin eh, hari jatahnya itu diganggu oleh yang lain Ah, dan ini adalah sesuatu yang tobi'i, sesuatu yang uh, sewajarnya. Maka namun demikian, dalam hal ini bukan berarti kalau kemudian istri tidak setuju, uh, uh, ini kemudian um, maju terus pantang mundur, uh, ini uh, tentunya tidak seperti itu. Karena dalam hal ini tentunya um, melihat kepada masalah dan masalah Melihat kepada bagaimana masalah dan uh, mafsadahnya. Ini. Itu harus diperhatikan. Eh, jangan kemudian karena melihat kepada sunnahnya poligami misalkan uh, kemudian apapun tak rintangannya kemudian ditabrak saja meskipun nanti setelah itu kemudian uh, kekacauan dan uh, ketidaktenangan didapatkannya sekali lagi kita berumah tangga itu adalah menginginkan sakinah mawaddah warahmah ya, ketenangan hidup ya itu yang kita harapkan maka kalau kemudian uh, setelah poligami tidak menambah kecuali masalah yang lebih berat, maka pilih yang mana seperti itu? Atau kemudian uh, tidak menambah kecuali kerusakan, maka uh, sekali lagi yang seperti ini adalah melihat kepada masalih dan mafasidnya. Karena apa? Sebagaimana kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Namanya poligami masyarakat, ya, adalah sunnah. Tapi kalau kemudian mendatangkan kerusakan lebih besar, maka ini tentunya adalah satu hal yang uh, perlu dipikirkan lagi. Ini ya, wallahu taala. Baik Ustaz, uh, mungkin tadi demikian untuk pertanyaan yang terakhir Ustaz. Uh, Mungkin seta, uh, dengan terjawab pertanyaan terakhir, ke, kita akhirkan saja uh, acara untuk uh, malam hari ini. Uh, apakah ada kesimpulan Sat untuk malam ini Sat? Baik, uh, mungkin ada satu hal yang perlu diingat ya. Uh, kaitannya pertama dengan perkara-perkara rumah tangga ini, ini uh, tentunya adalah uh, karena umumnya itu adalah perkara-perkara namanya rumah tangga ini adalah urusan-urusan mahkamah, urusan kobok Ya, atau kobok urusan mahkamah. Yang tentunya tidak bisa diselesaikan dengan uh, satu pihak saja. Maka harus ada kedua belah pihak. Ini uh, bisa menyelesaikan. Maka dari sini harus dimengerti bahwa ini perkara-perkara mahkamah kepada yang ditanya atau kepada siapapun yang dimintai surhan misalnya ini kalau sudah urusan rumah tangga ini juga harus melihat kepada uh, dua sisi uh, karena kerusakan-kerusakan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi terkadang itu karena sebab suami demikian pula bisa jadi terhadap uh, karena sebab istri atau bisa jadi dua-duanya maka ini juga harus Eh, benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua, hendaknya jangan kita jangan egois. Jangan mau menang sendiri atau jangan dengan mau menguntung sendiri. Ini ini yang harus uh, ada pada diri kita. Karena maslahat yang kita inginkan tentunya juga bukan hanya maslahat untuk kita saja, tapi juga uh, untuk orang lain. Kalau kita sebagai seorang suami tentunya masalah itu kita harapkan kepada istri kita atau juga sebaliknya kalau seorang istri tentunya masalah hati itu adalah uh, kita inginkan juga kepada uh, suami dan juga kepada seisi rumah tangga. Maka sekali lagi eh, benar-benar uh, harus dibangun di atas ta'awun, birri taqwa dan benar-benar ikhtisab karena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharap uh, untuk bagaimana bisa uh, bisa senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, uh, ini banyak cerita tentang masalah poligami, perdebatan-perdebatan yang terjadi uh, dan ini sekali lagi namanya poligami adalah sunnah. Dan kita tidak menolak sunnah. Namun sekali lagi jangan karena ingin melakukan sunnah ini kemudian mengorbankan sunnah yang lain. Karena tidak sedikit seorang suami yang ingin berpoligami harus ngapusi, harus menipu, harus ngibul ya, sampai kepada ustadznya minta legitimasi, minta apa namanya eh, persetujuan atau minta legalitas ya dari seorang ustadz misalkan dengan cerita-cerita yang eh, tidak seperti pada kenyataannya. Maka ini juga kepada yang ditanya atau yang dicurhati, hendaknya juga melihat sekali lagi ini adalah masalah-masalah mahkamah yang terkadang sebagaimana kaidah laisal khabar kal muayanah. Tidaklah berita itu seperti kenyataannya. Maka hendaknya ini juga harus ditelusuri bagaimana kasus, latar belakang, kenapa dan mengapa sampai terjadi hal-hal yang e, tidak dikehendaki dalam satu rumah tangga ini. Maka sekali lagi uh, ini mudah-mudahan menjadi uh, dasar ya bahwasanya kita semuanya menginginkan maslahat ya mengingin uh, menginginkan untuk uh, kebaikan namun kemudian kalau uh, misalkan kaitan dengan poligami tadi uh, menginginkan maslahat poligami tapi kemudian kalau ternyata kemudian mendapatkan atau uh, terjadi kerusakan yang lebih besar sekali lagi ida tadi mengatakan Eh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada kita mengambil maslahat. Maka ini kepada pendengar eh, Anas Radio dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini semuanya lebih menjadikan kita, lebih introspeksi diri kita, lebih untuk kita sungguh-sungguh dalam kita belajar, khususnya bagaimana menapaki jejak Rasulullah SAW dalam berumah tangga, untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Naim yep. Iya. Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah selalu menjaga beliau dan keluarga beliau. Baiklah para pendengar Anas Radio mungkin demikian uh, acara untuk malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan pada acara kami. Semoga Allah mudahkan untuk acara-acara berikutnya. Uh, dan mungkin kita uh, akan mengumumkan sedikit untuk uh, pengumuman daurah untuk kajian tiga hari Islamiyah dengan judul Paradigma Ibadah kupas tuntas kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang insyaallah akan di uh, is, yang akan dikaji oleh Alustad Hidir bin Muhammad Sunisi hafizahullah taala uh, bertempat di Masjid Al-Muhajirin Wal Ansor di Jalan Raya Grogol, Kecamatan Limo di Depok, tepatnya di samping Villa Mutiara Cinere harinya dari tanggal 17 Mei sampai tanggal 19 Mei atau dari tanggal 7 sampai 9 Rojab 1434 Hijriah. Baiklah, uh, mungkin itu saja yang bisa kami berikan untuk malam ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan bagi para pendengar dan kami mohon maaf bagi para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan tapi belum terjawab, insya Allah akan kami ajukan di eh, acara-acara uh, selanjutnya. Akhirul kalam, kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.